Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap Mukhtasar Al-Fusul fi Suratul Rasul. Sekarang peperangan yang baru setelah kita selesaikan perang Badr. Ya, yang menang siapa kemarin perang Badr? Kaum muslimin atau orang kafir? Kaum muslimin. Nah, perang Badr terjadi pada tahun berapa kemarin? 2 Hijriah bulan apa? Bulan apa? bulan Ramadan. Nah, bulan Ramadan. Eh, dua Hijriah bulan Ramadan. Jumlah kaum muslimin kemarin berapa jumlahnya, Hasan? Eh? 311 sampai 319 orang lebihnya. Orang kufar jumlahnya berapa Alhamdulillah kemarin? 900 sampai 1000. Tokoh dari orang kafir, orang kufar yang membuat mereka juga muara, yang terbunuh siapa kemarin? Siapa? Amr bin Hisham, siapa itu? Abu Jahal. Satu lagi siapa kemarin? Yang Anda sebutkan yang yang tak sebutkan aja. Siapa kemarin? Anaknya Abu Sufyan bin Harb siapa kemarin? Siapa? Hamdalah, ya. Hamdalah bin Abu Sufyan meninggal dunia juga di situ, mati di bunuh oleh orang-orang muslimin. Nah, maksudnya apa? Maksudnya di perang Badar tersebut. Kita ambil dikit lagi. Qala al-mu'allif asbahullah ghazwatu baini Qainuqa' memerangi Bani Qainuqa'. Bani Qainuqa' ini adalah apa? Salah satu kabilah marga besar orang-orang Yahud yang ada di Madinah. Banu Nadir, Banu Quraidah, Banu Qainuqa'. Nah ini, perang Banu Qainuqa' judulnya. Wa naqada Banu Qainuqa' ahadu ta'if al-Yahud bil Madinah. Salah satu kelompok Yahud di Madinah melanggar perjanjian yaitu Banu Qainuqa' al-ahda maksudnya apa? melanggar perjanjian wa kanu tujjaran wa nam wasaghatan dahulu orang-orang Banu Qainuqa salah satu kelompok Yahudi di Madinah ini mereka adalah para pedagang dan juga apa? para penjual emas saghat eh, penjual emas paham ya orang kaya ini ya enggak sembarangan nam wa kanu nahwa 700 muqatil saat itu jumlahnya kurang lebihnya apa 700 pasukan. 700 pasukan jumlahnya. Wa kanu nahwa 700 muqatil. Jumlahnya saat itu 700, nah kurang lebih apa 700 pasukan. 700 prajurit. Fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kemudian Rasulullah SAW keluar untuk mengepung mereka, kepung. Wastakhlafa 'alal Madinah Bashir bin Abdul Mundir. Rasulullah menjadikan pemimpin sementara, menjadikan pemimpin sementara di Madinah siapa yang jadikan? Bashir bin Abdul Mundir. Fahasarahum sallallahu alaihi wasallam khamsa asyra khamsa asyrata lailah. Kemudian Rasulullah mengepung mereka, siapa mereka tadi? Banu Qaniqa dikepung selama 15 malam. Ngam ya? Fanazalu ala hukmi. Akhirnya mereka pun apa? Nah, barakallahu fiikum tunduk dan mengalah. Nam mengikuti hukumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya bagaimana? Maksudnya mereka nyerah. Nyerah dikepung 15 malam bayangkan. Tapi ada oknum, kita lihat oknumnya. Fasyafa'a fihim Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Akhirnya Abdullah bin Ubay bin Salul minta syafaat agar mereka dilepaskan. Namlul musta'an. Tapi kita lihat karena Abdullah bin Ubay bin Salul ini aslinya sekutu apa? Nah, aslinya dulunya mereka apa? Mereka juga atau Banu Qainuqa ini ada sekutu-sekutu yang Khazraj awalnya. Paham ya? Kita lihat. Li'annahum kanu hulafa al-Khazraj. Hulafa itu sekutu. Dikarenakan mereka yaitu Banu Qainuqa dahulu mereka adalah sekutu-sekutunya na'am barakallahu fikum orang atau kabilah Khazraj. Wa huwa sayyidul Khazraj. Na'am barakallahu fikum. Yang mana Abdullah bin Ubay bin Salul ini adalah pemimpinnya Al-Khazraj yang masuk Islam setelah apa? Na'am barakallahu fikum. Naam eh, setelah apa? Setelah Rasulullah SAW me mengalahkan dalam perang perang Badr kemudian masuk Islam dalam keadaan takinya tadi itu. Paham ya? Naam Abdullah bin Ubay bin Salul. Naam. Jadi masuk Islamnya itu bukan sungguh enggak sungguh-sungguh ya, cuman takinya tadi. Fa syafa'ahu fihim. Kemudian na barakallahu fikum Abdullah bin Ubay bin Salul eh, diberikan syafaat. Bisa memberikan syafaat untuk mereka, tapi setelah merengek ba'da ma'alaha ala Rasulillah sallallahu setelah apa? setelah dia merengek-rengek kepada Rasulullah SAW minta agar diberikan syafaat tadi itu. Maksudnya untuk mereka Banu Qainuqa. Wa kanu fi tarfil Madinah. Saat itu mereka berada di ujung Madinah. Kesimpulannya barakallahu fikum, Banu Qainuqa setelah dikepung 15 malam mereka menyerah dan mereka pun apa? Tidak bisa apa-apa, hanya saja ada oknum yang minta agar enam dibebaskan, dilepaskan yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul, enam termasuk atau dikenal dengan Raisul Munafiqin sallallahu alaihi wasallam. Wa alamin.